Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma Bahawa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Bagaimana pendapatmu jika aku salat yang wajib-wajibnya dan aku puasa Ramadannya dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram dan tidak lebih aku tidak tambahi sedikit pun dari itu adkhulul jannah apakah aku masuk surga qala na'am nabi bersabda na'am iya هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر وزاد في آخره قال والله لا أزيد على ذلك شيئا Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Abi Zubair dari Jabir. Dan ada tambahan lafaz di akhirnya yaitu kalimat orang tadi setelah dijawab na'am qala wallahi la azidu ala dzalika syai'a. Demi Allah, aku enggak akan tambahi dari itu sedikit pun. Kharajahu aidan min riwayat al-A'mash. Diriwayatkan pula dari riwayat A'mash dari Abi Saleh dan Abi Sufyan dari Jabir. قال النعمان ابن قوقل يا رسول الله أرأيت أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم Apa perbedaannya dengan riwayat yang di atas? Di atas abhama yang di sini sarraha. Abhamar rajul. Orang tadi siapa? Hanya dikatakan anna rajulan sa'ala. Seseorang bertanya. Tetapi dengan lafaz ini akhirnya tahu siapa yang dimaksud. Ternyata Nu'man ibn Qawqaw. Berkata, Ya Rasulullah, ara'ait idha sallaitul maktubat. Ila akhir. Waqad fassara ba'duhum tahlil al-halal bi'tiqadi Ada yang menafsirkan kalimat aku halalkan yang halal, maknanya aku meyakini kehalalannya. Demikian pula aku haramkan yang haram. Aku meyakini haramnya. Wa al haram. Bi'tiqadi hurmatihi. Dengan meyakini haramnya. Ma'ajtinabihi. Dengan menghindarinya. Baik. Wa yuhtamal. Tetapi ada kemungkinan. Al yuradu bitahlilil halal ityanuhu Wa yakunul halal ha huna ibaratan amma laisa biharam. Bisa juga tafsiran kedua bahwa makna menghalalkan yang halal artinya mengerjakan yang halal. Mengharamkan yang haram artinya uh, mengharamkan yang haram meninggalkan yang haram. Wa yakunul halal ha huna ibarah amma laisa biharam. Berarti yang dimaksud halal adalah apa yang bukan haram. Fayadkhul fihi wajib wal mustahab Wal mubah berarti yang bukan haram banyak, yang wajib, yang mustahab dan yang mubah. Wa yakunul ma'na annahu yaf'al ma laysa bimuharramin alaih. Berarti maknanya aku mengerjakan yang dihalalkan dan tidak diharamkan. Wa la ta'adda ma ubiha lahu ila ghairi Tidak melampaui apa yang halal. Artinya tidak masuk pada yang haram wa yajtanibul muharramat dan menghindari yang haram-haram. Apa perbedaannya dengan tafsir pertama? Tafsir pertama yang penting i'tiqad. Dia berusaha untuk mengerjakan. Tetapi keyakinan itu halal cukup walaupun saya nggak kerjakan. Aku halalkan yang halal, itu halal. Ya berarti kalau kerjakan, ya nggak mesti. Mungkin saya tidak suka, mungkin saya tidak cocok, mungkin itu bukan makanan kaumku, kata Nabi, ketika disediakan dot, makan kalian. Itu bukan makanan kaumku, artinya bukan kebiasaanku. Berarti menghalalkan maknanya meyakini halal. Tetapi tafsir kedua, menghalalkan yang halal artinya mengerjakan yang halal. Dan ini tentunya ada pertanyaan nanti, apakah semua halal harus kita coba untuk membuktikan? Maksudnya begini, apa ini haram? Kok kamu nggak pernah makan? Enggak, cicip sedikit. Yang penting aku menghalalkan dia. Yang ini apa yang itu? Itu ada dua pendapat para ulama. Menghalalkan yang halal artinya membuktikan bahwa itu halal dengan memakannya atau dengan mengerjakannya. Tetapi ada pula yang menyatakan cukup keyakinan. A'taqid annahu halal. Aku meyakini bahwa itu halal. على كل حال اختلف العلماء ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويجتنب المحرمات وقد روى waqad ruwiya an ta'ifatin minas salaf dan telah diriwayatkan dari sebagian salaf di antaranya Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas fi qawli azza wa jal dalam ucapan Allah azza wa jal alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih mereka-mereka yang kami berikan kitab mereka membacakan dengan sebenar-benar bacaan mereka lah orang yang beriman. Ternyata makna yatlu qalu yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu. Membaca tilawatul Quran itu maknanya adalah menghalalkan apa yang halal di dalamnya, mengharamkan apa yang haram di dalamnya. Wala yuharrifunahu an mawadhi'ihi dan tidak merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Sehingga kalau musabaqah tilawatil Quran bukan cuma baca harusnya, <laughs> Harusnya pengamalannya kayak apa? Masing-masing. Dan itu bukan di mimbar, bukan di panggung. Tetapi di dunia sampai mati. Nanti hasilnya di akhirat. Musabaqah tilawatil Quran. Selama kita hidup dalam keadaan musabaqah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastabiqu al khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Qala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari Idul Adha membeli daging. Sampai mereka terheran-heran. Wahai anak paman Rasulullah, ada apa engkau membeli daging? Kenapa engkau tidak menyembelih? Apa engkau tidak menyembelih? Apa engkau tidak kurban? Iya. Aku tidak kurban hari ini agar kalian tahu bahwa ini tidak harus. Artinya, yang seperti ini dilakukan oleh sahabat dan para ulama. Syekh Albani biasa memakai kutrah kayak orang Saudi. Di negerinya, ketika ke Saudi dilepas. Biar mereka tahu tidak harus seperti itu. Karena mereka seakan-akan yang namanya orang soleh, orang baik semua pakai. Kayak gitu, persis. Maka sih tidak pakai, pakai peci saja. Assalamualaikum warahmatullahi atau diikat. Ala kulihal kata beliau untuk menunjukkan bahwa tidak harus seperti itu. Di kalangan orang-orang yang dikhawatirkan mengira itu harus. Ini barakallahu fikum di antara mereka memahami seperti itu bahwa yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan dengan makna dia praktekkan sebagai bukti bahwa saya meyakini ini halal. Wal muradu bit tahlil wa tahrim. Fi'lul واجتناب wa ijtinabul haram. Kama هذا fi hadis. Yang dimaukan dengan tahlil dan tahrim adalah mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram. Itu makna menghalalkan dan mengharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. وقد قال الله تعالى في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم al-hurum. Allah telah mengatakan tentang orang-orang kafir yang mereka merubah haramnya bulan-bulan haram. Dirubah haramnya bulan-bulan haram. Itu dijuluki nasi memindahkan waktu. Kita anggap aja bulan ini bukan bulan haram. Nanti bulan yang bukan bulan haram kita anggap bulan haram, tukar waktunya supaya kita bisa menghalalkan sekarang perang, pembunuhan, merangi mereka, selesai. Berarti bulan ini kita punya utang. Nanti bulan yang lain kita anggap bulan haram. Artinya misalnya bulan Julhijjahnya kita pindahkan. Dan ini jahiliyah. Tetapi hari ini ada orang yang mengaku muslim mengatakan seperti itu. Daripada setiap tahun terjadi kejadian-kejadian karena meledaknya jumlah, kenapa kita tidak bikin haji di bulan-bulan lain. Dan kita anggap bulan tersebut bulan suci. Kita pindahkan bulan sucinya kepada bulan. Al-Muhim. Kalam farid. Imma an jahlin wa imma an dalalin. An hawa. Bisa jadi karena kebodohan atau karena kesesatan. Allah kulihat Allah katakan tentang mereka. Orang kafir yang merubah-rubah bulan suci. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya nasi itu adalah tambahan kekafiran mereka. Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah. An-nasi memindahkan bulan-bulan haram itu adalah ziyadatun fil kufur, tambahan kekafiran yudallu yudallu bihil ladina kafaru menyesatkan orang-orang kafir mereka menghalalkan satu tahun dan kemudian mengharamkannya pada tahun berikutnya nah, tahun ini kita halalkan saja nah, tahun depan kita ganti bulannya ditambah bulan sucinya atau bulan haramnya apakah mereka sudah mengenal bulan haram nah mereka sudah mengenal bulan haram karena itu adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam liwati'u iddata ma Allah. Untuk apa mereka pindahkan seperti itu? Mereka ganti di tahun berikutnya liwati'u iddata ma Allah untuk mereka melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Walaupun liwati'u maknanya memijak atau menginjak apa yang haram, artinya mengerjakan atau melanggar apa yang haram. Fayuhillu ma Allah. Akhirnya mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal muradu anahum kanu yuqatiluna fi syahril harami aman. Maksudnya bahwa mereka kaum jahiliyah, kaum musyrikin berperang di bulan haram yang harusnya nggak boleh berperang. Yuqatiluna fi syahril haram, mereka memerangi di bulan haram pada satu tahun. Fayuhillunahu bidzalik yang berarti dihalalkan saat itu. Wa yamtani'una minal qitali fi aman. Kemudian mereka menggantinya di tahun berikutnya Yamtani'un menahan diri untuk tidak berperang di bulan yang berikutnya. Fayuharrimunahu bidalik. Maka dia haramkan dengan itu pada bulan-bulan yang berikutnya di tahun berikutnya. فهذا زيادة في الكفر وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah halalkan bagi kalian. Wala ta'tadu dan jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullah. Makanlah apa yang Allah rezekikan pada kalian halalan thayyiba secara halal dan thayyib ini juga ayat yang melarang kita kaum muslimin agar jangan mengharamkan apa-apa yang halal apa-apa yang baik apa-apa yang thayyib Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu sudah menyebutkan ini perkara yang jelek diharamkan maka sisanya yang tidak Allah haramkan semuanya thayyib semuanya thayyib Yang biasa mengharamkan apa-apa yang tayyib adalah sufi. Karena mereka merasa paling zuhud, mengalahkan Nabi, mengalahkan para sahabat. Sehingga mereka mengharamkan apa yang mereka makan. Rasulullah SAW makan, para sahabat makan. Ternyata orang-orang ini mengatakan, Adapun saya tidak akan makan daging. Tidak akan makan. Itu kan penyiksaan terhadap binatang ciptaan Allah Ta'ala. Tak boleh. Ada gulu. Ya, tidak Berlebih-lebihan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Namin minhu lahman tariya. Kalian makan daripadanya daging yang segar. Dari laut kalian dapatkan, dari darat kalian dapatkan. Allah katakan juga tentang binatang-binatang ternak sampai di akhirnya Allah katakan minha luhumuha wa minha rukubuha dari binatang-binatang ternak tadi ada daging buat kalian ada tunggangan buat kalian dan ada pakaian buat kalian dan perkakas-perkakas kalian. Ini jelas dihalalkan oleh Allah. Halalan tayyiba. Maka orang ini berarti berlebihan sang sufi ini. وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات Ayat ini turun <clears throat> karena sebab adanya satu kaum yang mengharamkan dirinya untuk memakan makanan yang baik. Mengharamkan diri mereka untuk memakan tayyibat. dan Katanya zuhud. Fit dunia. Wa taqashufan. Taqashufan juga mirip dengan zuhud. Artinya orang yang ingin melatih diri dengan sesuatu. Wa ba'duhum harrama dhalika an nafsih. Sebagian mereka mengharamkannya atas dirinya sendiri. Ima biyaminin halafa biha au bitahrimihi ala nafsih. Apakah dengan sumpah yang dia bersumpah dengannya atau dengan mengharamkan atas dirinya? Adapun saya haram makan yang demikian. Ini mengharamkan atas dirinya. Kenapa? Lima. Allah katakan, lima harama. Kenapa kalian haramkan? Atau, la tuharrimu ma'halallahu lakum. Atau ada yang bersumpah dengan nama Allah, Wallahi saya tidak akan makan ini lagi. Kemudian dia pegang terus itu sampai mati. Ini juga mengharamkan atas diri. Wadalika kullu la yujibu tahrimuhu fi amr. Yang demikian tidak mengharuskan jadi haram pada dirinya, pada perkara tersebut. Sehingga ketika ada seseorang yang mengharamkan dirinya dari makan daging, Nabi panggil orangnya diriwayatkan atau dikisahkan riwayatnya di dalam kitab Etusam oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Engkau tidak makan daging. Ya Rasulullah, ini ida akaltul lahma antashiru ilan nisa. Aku kalau makan daging, syahwatku kepada wanita semakin tinggi. Dan aku tidak mau, aku pengen ibadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Kul wasum. Kulil lahma Wasum, makanlah daging dan puasalah. Untuk menurunkan syahwatmu bukan dengan meninggalkan yang halal. Tetapi puasalah. Fa'innahu lahu wija. Karena puasa itu akan bisa menahan nafsu. Subhanallah. Diajarkan yang benar. Walaupun niat kamu baik, pengen menguasai dirinya dari syahwat. Mungkin karena belum nikah. Atau karena kurang. Maka puasa. Jangan tidak makan lagi. Makanan yang halal. Nabi diriwayatkan memegang paha kambing dan mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Dan disebutkan dalam riwayatnya apa itu yang kenapa diceritakan juga Nabi memegang paha kambing. Di samping faedah hadisnya ana sayyidu waladi Adam, faedah bahwa Rasulullah SAW paling suka paha kambing. Ini Ikhwan Ibn Allah kemudian membahas pahanya paha kiri segala macam itu Allah alam rinciannya. Tapi kalau itu nyata, riwayat yang sahih dalam kitab-kitab sahih. Demikian pula bagaimana mungkin kamu mengharamkan atas dirimu perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berkorban di Idul Adha dan membagikannya. Dan kemudian menyembelih kambing ketika akikah. Kalau satu uh, kalau perempuan satu kambing, kalau laki-laki dua kambing, kambing lagi. Bagaimana mungkin kamu mengharamkan sesuatu yang baik, yang tayyib, yang Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabatnya yang baru nikah, aulim, walau Ada kan awalima, walaupun seekor kambing. Kambing lagi yang disebut. Maka barakallahu fikum. Kalau sebagai i'tiqadan atau sebagai ibadatan, sebagai niat ibadah supaya zuhud supaya maka itu adalah suatu kesesatan. Tetapi kalau masalah ketidaksukaan karena kasus pada dirinya, maka itu masalah lain. Tapi, kalau selanjutnya dikatakan wa ba'dhum imtana'a minhu min ghairi Di antara mereka ada yang menghindarinya bukan karena sumpah bukan karena mengharamkan atas dirinya. Fasammal jami' tahriman. Semua itu dinamakan mengharamkan atas dirinya. Haitsu qasada dalam imtina minhu idraran bin nafs. Di mana dia menghalangi dirinya dan menahan dirinya untuk tidak mau makan makanan tersebut padahal halal. Padahal tayyib wa kaffan laha an syahawatiha dan dia menjaga dirinya dari syahwatnya kepada makanan tersebut. Ini imtina maka tahrim namanya. Wa yuqalu fil amsal dan dikatakan dalam masal fulanun la yuhallil wa la yuharrim idza kana la yamtani' min fi'lin haram wa la yaqif 'indama ubiha lahu Wa in kana ya'taqid tahrim al-haram فعل man fa'ala al منه wa la yatahasha minhu muhallilan lahu wa in kana la ya'taqid hillahu. Oleh karena itu, di dalam pepatah Arab atau dalam peribahasa kalau ada seseorang yang tidak punya aturan tidak punya aturan itu pokoknya makan apa yang dia mau walaupun haram, kerjakan apa yang dia mau walaupun haram dan dia tinggalkan apa yang dia tidak suka walaupun itu halal, dia tidak akan kerjakan walaupun itu boleh. Orang ini dikatakan hadzal rajul la yuhallil wa la yuharrim. Hadzal rajul la yuhallil wa la yuharrim. Fulanun la yuhallil wa la yuharrim. Orang ini tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. Maksudnya tidak peduli dengan halal dan haram. Idza kana la yamtani' min fi'lil haram, yang dia sama sekali tidak menghalangi dirinya dari yang haram, mengerjakan segala yang haram. Wa la yaqif 'inda ma ubiha dan tidak mau berhenti pada apa yang halal pada yang mubah. Wa in kana ya'taqid tahrim al-haram, walaupun orang tadi sesungguhnya meyakini bahwa ini haram. Tetapi walaupun dia yakin itu haram, <coughs> dia kerjakan juga yang haram. Maka orang ini, hadzal rajul la yuhallil wa la yuharrim. Ini orang nggak menghalalkan mengharamkan. Loh, saya hatinya mengharamkan. Ya, tapi perbuatanmu tidak mengharamkan. Karena kamu melakukan yang haram. Fayaj'aluna man fa'ala al-haram. Maka dijadikan oleh mereka siapa yang mengerjakan yang haram walayatahasya minhu dan tidak menghindari dari yang haram, orang itu berarti muhallila, menghalalkan yang haram tadi. Wa in kana la ya'taqidu walaupun tidak meyakini kehalalannya. Wa kulli hal, fahadal hadits yadullu ala anna man qama bil wajibati wa antaha 'anil muharramati dakhala al jannah. Ala kulli hal, wa kulli hal, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang menegakkan yang wajib-wajib dan berhenti dari yang haram-haram, maka dia akan masuk surga. Adkhulul jannah qala na'am. Wa qad tawatarat al-ahaditsu 'anil nabi dan telah mutawatir riwayatnya dari Nabi SAW yang semakna dengan ini. Au ma huwa qaribun minhu atau yang dekat dengan makna ini. sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Hibban dan juga Hakim dari hadis Abi Hurairah wa Abi Sa'id عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبعة إلا فتحت له أبواب الجنة yadkhulu min ayyiha syaa thumma tala in tajtanibu ila akhir disebutkan dalam hadis ini <coughs> dikeluarkan oleh Imam Nasai dan juga Ibn Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda tidaklah seorang hamba salat dengan salat yang lima waktu berarti yang wajib-wajibnya saja Wa yasumu Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan, berarti yang wajibnya saja. Wa yukhrijuz zakah, mengeluarkan zakat yang wajibnya karena biasanya yang tidak wajib tidak disebut zakat, disebut sedekah. Wa yajtanibu kaba'iral sab' dan meninggalkan dosa-dosa besar yang tujuh. Wallahu alam mungkin yang dimaksud adalah apa yang disebutkan dalam hadis lain tentang al-mubiqat. Yang Nabi menyatakan jauhilah atau hindarilah sab'ul mubiqat tujuh yang membinasakan asyirku billah kemudian as-sihir habis sihir kemudian disebutkan pula uququl walidain disebutkan sekian perkara maka siapa yang menghindari tujuh perkara yang besar ini akan dibukakan baginya pintu-pintu surga dan silahkan masuk dari pintu yang manapun. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم Jika kalian menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripadanya, maka kami akan ampuni yang kecil-kecilnya. Sayyiatikum. Kejelekan-kejelekan kalian yang kecil-kecilnya. Kenapa tafsirnya yang kecil-kecilnya? Karena yang besar sudah disebut. intajtanibu kabair. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar, yang kalian dilarang daripadanya, maka yang kecil-kecilnya akan kami ampuni. Ini menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas dan menunjukkan pula bahwa manusia tidak akan bisa bersih dari kesalahan. Maka Allah tahu pasti akan ada kekeliruan, kesalahan, ketergelinciran yang merupakan eh, dosa-dosa kecil yang dijuluki dalam ayat lain dengan al-lamam. Ya. Illa al-lamam Kharaja al-Imam Ahmad wa Nasai dari hadis Abi Ayyub al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam قال ما من عبد عفوا من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة Disebutkan pula dalam hadis Imam Ahmad dan Nasai dari Abu Ayyub Al-Ansari. Tidaklah seorang beribadah pada Allah. Man abad Allah. Siapa saja yang beribadah pada Allah. La yusyrik bihi. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Aqamas salah. Dia mengerjakan salat. Wa ataz zakah. Dia mengeluarkan zakah. Wa sama Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Wajtanabal kabair. Dan menjauhi dosa-dosa besar maka baginya surga atau dalam riwayat dakhala jannah. Hadis yang tadi dalam bab dengan hadis yang kedua ini dan hadis ketiga ini semak atau se mendekat. qaribun minhu. Juga hadis yang berikutnya dari Musnad dari Ibnu Abbas. Perhatikan sahabatnya berbeda-beda. Dari Abu Hurairah dari Abi Sa'id Al-Khudri, sekarang dari Ayub Al-Ansari, kemudian dari Ibnu Abbas. Anna Damam Ibn Sa'labah wafada ala Nabi. Ada seorang yang bernama Damam Ibn Sa'labah datang bersama utusan kepada Nabi SAW. Biasanya utusan ini menyatakan keislaman. Namanya wufud, waf, wafud. Jamaknya wufud khususnya setelah Fatwa Mekah atau setelah perang Hunay, setelah menang dalam perang Hunay, maka berduyun-duyun orang masuk Islam sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an yadkhuluna fi dinillahi afwaja setelah al-fath idza jaa nasrullahi wal fatah nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja faujan faujan bergelombang-gelombang itu istilahnya wufud kelompok dari suku ini datang menyatakan keislaman, kelompok dari suku ini menyatakan keislaman. Maka diantaranya datang beliau ini bersama wuhud dari kaumnya. Fadzakarlahu salawatul khams. Diajarkan oleh Nabi salawat, salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, zakat dan haji dan syarat-syarat Islam yang ringkas seluruhnya. Falamma fariqa. Setelah selesai, orang itu menyatakan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa sa'uaddi al faraid. Aku akan kerjakan semua kewajiban-kewajiban itu. Wa ajtanibu ma nahaituni anhu atau ma nahaitani anhu dan aku hindari apa yang kau larang aku daripadanya. La azidu wa la anqus. Enggak nambah, enggak ngurangi. Kamu kami akan kerjakan yang kau perintahkan, yang kau wajibkan dan aku akan hindari apa yang kau haramkan setelah itu aku nggak akan nambah, nggak akan kurangi Faqala Rasulullah SAW, In sadaqa dakhala jannah. Kalau dia jujur, masuk surga. Kalau dia jujur, masuk surga. Diriwayatkan dengan kisah. Kenapa Nabi menyatakan in sadaqa dakhala jannah? Karena ada beberapa sahabat yang marah. Kurang ajar ini orang. Kan Nabi menyatakan. Apa kewajiban yang aku kerjakan? Nabi jawab yang wajib salat lima waktu kecuali anta tatawwa. Apa yang diwajibkan atas sudah dipuasa? Puasa bulan Ramadan. Illa anta tatawwa. Kalimat illa anta tatawwa hanya kecuali kalau engkau menambah dengan yang sunnah-sunnah. Demikian pula puasa bulan Ramadan kecuali kalau engkau menambah yang sunnah-sunnah. Selalu dikasih kalimat anta tatawwa. Ternyata orang mengatakan aku tidak mau anta tatawwa. Sahabat jengkel, ya Rasulullah, ini munafik. Tidak, kata Nabi. La, aflaha in sadaq atau dikatakan in sadaq dakhala jannah. Kalau dia konsekuen masuk surga dia. Wa kharrajahu At-Tabarani min wajhin akhar wa fi hadithihi dan dalam hadisnya disebutkan qala wal khamisah la araba li fiha yani al fawahish. Wa yang kelima bahwa aku tidak akan mengerjakan fahisyah Qala la a'malanna biha wa man ata'ani faqala Rasulullah sallam la in sadaqa la yadkhulanna jannah. Aku dan juga orang yang taat kepadaku. Maksudnya pengikut-pengikutnya dari sukunya. Kata Nabi kalau dia jujur, konsekuen masuk surga. Baik catatannya, kenapa para sahabat atau beberapa sahabat marah? Padahal kan wajar-wajar saja. Saya mau yang wajib-wajib saja, bahkan yang sunnah-sunnah. Imam Hibatullah Al-Lalikai menyebutkan di dalam kitabnya Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah bahwasanya seseorang pasti pasti pasti tidak akan bisa sempurna mengerjakan yang wajib-wajib. Tidak akan bisa sempurna mengerjakan e, kewajiban salatnya atau kewajiban puasanya. Maka hendaklah dia menambahkan dengan yang sunnah-sunnahnya. Hendaklah dia menambahkan dengan sunnahnya puasa dan sunnah. Untuk apa? Untuk melengkapi apa yang kurang dari salatnya. Artinya pendapat mereka-mereka bahwa kita sangat butuh, sangat memerlukan ibadah-ibadah sunnah untuk melengkapi ibadah-ibadah yang wajib. Maka kalau ada orang yang mengatakan aku tidak mengerjakan sunnah, ini kesombongan. Tetapi Nabi memaklumi orang tadi yang baru masuk Islam. Itu satu. Yang kedua, badui. Yang ketiga, Nabi membiarkan dia bersama imannya. Imannya ketika naik dia akan paham. Bahwa dia ternyata nggak bisa mengerjakannya dengan sempurna. Bagaimana melengkapinya ketika aku ternyata kurang? Kerjakan yang sudah sunnah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Sehingga meninggalkan sunnah itu ada rincian. Selama ini kita pahami meninggalkan sunnah itu tidak apa-apa kerjakan sunnah dapat pahala, meninggalkan tidak apa-apa. Itu kan makna istighfar Ternyata kata para ulama ada Indonesia. Kaidah seperti itu naam. Tetapi kalau dia meninggalkan terus-menerus ada pertanyaan. Apakah engkau tidak suka sunnah? Kalau tidak suka, berarti lain hukumnya. Meninggalkan sunnah itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak suka sunnah, apa ancamannya? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Maka kita tanya, kamu jawab. Kenapa kamu enggak mendengarkan? Kamu enggak suka? Kalau dia menjawab suka, apa buktinya? Paham ya? Anda suka. Mana buktinya? Kau berkata dengan tegas, saya tidak mau mengerjakan yang sunnah-sunnah. Saya mau mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ini yang bikin bakal sahabat marah itu. Itu yang bikin sahabat, ya Rasulullah ini munafik. Nah, aflahan in sadaq. Rasul memaklumi orang tersebut. Karena dia baru masuk Islam dan dalam keadaan dia tidak mengerti. Biar saja bersama imannya. Adapun kalian, adapun kita kaum muslimin ahlu sunnah salafiyun yang sudah mendengar sekian dalil. Itu masalahnya bukan hanya mengerjakan. Mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan nggak apa-apa. Tetapi kalau terus-menerus tidak dikerjakan, lah berarti kamu nggak suka. Kalau nggak suka, hukumnya lain. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Maka buktikan kalau kamu suka, kerjakan sesekali. Dan sesekali mungkin ada sesuatu hajat kamu tidak tinggal, kamu tidak kerjakan. Tidak apa-apa. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa itu sunnah. Sehingga pernah beberapa ulama menyengaja mengerjakan apa yang dia belum kerjakan. Karena baru mendapatkan hadisnya saat itu. Sampai pernah seseorang ulama sholat mengimami murid-muridnya pakai seperti kain ihram. Satu dikarungkan, satu tidak. Mereka bertanya, Ata'tamir, apakah akan umrah? Tidak. Tapi pakaianmu? Aku mendapatkan riwayat hadis Rasulullah pernah mengimami para sahabat dalam keadaan memakai kain disarungkan dan kain yang diperintahkan saja. Bukan haji, bukan umrah. Artinya itu boleh Beliau mengerjakan untuk menyatakan ini boleh, tidak apa-apa. Selesai. Imam Ahmad memanggil seorang tukang bekam, kemudian memberikan upahnya. Berapa segi dirham? Satu dinar. Satu dirham, satu dinar. Kemudian mengatakan setelah selesai bawa riwayat hadis. Ya. Kenapa? Engkau mengerjakan dulu baru. Aku ingin aku menyampaikan setelah aku mengerjakan. Padahal sesungguhnya tidak harus kan. Tapi beliau ingin pernah mengerjakannya. Nabi menyatakan sallu fi ni'alikum, sallu fi ni'alikum. Salatlah dengan sendal kalian, salatlah dengan sendal kalian. Khaliful Majud atau Khaliful Yahud, bedakan dengan Yahudi. Apakah kita pernah salat pakai sendal? Kalau belum, coba sesekali. Bahwa oh, ini adalah sunnah. Tidak harus di masjid, nanti mereka rame. Sholat di rumah pakai sendal apa apa. Buktikan bahwa ini adalah sunnah dan Nabi menyuruhnya. Kata para ulama termasuk Imam Ahmad, kerjakanlah walaupun seumur itu cuma sekali atau dua kali. Untuk meyakinkan bahwa itu adalah sunnah. Karena siapa yang tidak suka dengan sunnah, hukumnya beda. Kalau kamu membencinya, apa ini? Berarti kamu menganggap bahwa ajaran Islam tidak membolehkan sholat pakai sendal. Ini berbahaya sekali. Bertentangan dengan hadis. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa fi sahihaini atau ada yang kelewat? Wa fi sahih al-Bukhari. وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة Ya Rasulullah kabarkan kepada aku amalan yang akan memasukkan aku dalam surga. Qala ta'budullah. La tusrik bihi syai'an. Wa tuqimus salah. Wa tu'tiyaz zakah. Wa tasilur rahim. Beribadah pada Allah. Jangan mengerjakan kesyirikan. Kerjakan salat. Keluarkan zakat. Dan salatlah. Ah, dan sambunglah silaturahmi. Sambunglah silaturahmi. Demikian dalam saya Muslim illa anna indahu annahu qala akhbirni bi'amalin yudnini minal jannah. Hanya saja disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang itu berkata, "Kabarkan kepadaku amalan yang mendekatkan aku ke dalam jannah wa yubaiduni minan nar dan menjauhkan aku dari neraka." Wa indahu dan juga padanya ada riwayat falamma adbara ketika orang itu pergi Rasulullah SAW berkata, "Intamassaka bima umirabihi bihi jannah." Kalau dia berpegang dengan apa yang dipegangnya tersebut, dia akan masuk surga. Wafi sahihain. Ternyata banyak sekali hadisnya yang semakna. Dari Abu Hurairah, "Anna a'rabiyan." Bahwa seorang A'rabi berkata, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin ida idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjuk ya aku satu amalan yang kalau aku kerjakan aku masuk surga. Qala ta'budullah la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus al maktubah wa tuaddi al mafruḍah wa tasum ramadhan. Beribadalah pada Allah, jangan syirik. Dirikan salat yang wajib, kerjakan, keluarkan zakat yang wajib dan puasalah bulan Ramadhan orang Badui tadi, Arabi berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, la azidu ala hadha syai'an abada." Sungguh demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku enggak akan menambah dari itu sedikit pun selama-lamanya. Wala anqusu minhu dan enggak akan pula menguranginya. Falamma walla ketika orang itu berpaling, Nabi bersabda man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Karena orang itu sudah punya azam yang Masya Allah, menunjukkan imannya. Apa yang diperintahkan, aku kerjakan. Apa yang dilarang, aku tinggalkan. Dan aku nggak akan lebih dari itu, nggak akan kurang dari itu. Wa fi sahihaini dari Talha Ibn Ubaidillah bahwa Arabian jahil Nabi sallallahu sa'irar ra'si dalam keadaan palanya terbuka tidak memakai tutupan dan terurai rambutnya faqala ya Rasulullah itu kebiasaan mereka kadang diikat dengan sesuatu kadang acak-acakan Qala akhbirni madza Allah alayya min as-salah Orang Badui tadi yang rambutnya acak-acakan ini berkata, akhbirni, kabarkan kepadaku. Apa yang diwajibkan oleh Allah atasku dari salat? Kata Nabi, as-salawatul khams illa an tatatawwa syai'an. Ini yang kita singgung tadi. Salat lima waktu. Itu yang wajib. Kecuali kalau kamu suka rela. Faqala akhbirni bima faradallahu alaiya minas siyam. Kabarkan kepadaku apa yang wajib bagiku dari puasa. Qala syahra ramadhan Puasa di bulan ramadhan illa an tatatawwa kecuali kalau engkau mau tatawu mau menambah dengan yang sunnah-sunnah akhbirni bima faradallahu alaihi min zakat kabarkan kepadaku apa yang diwajibkan oleh Allah atasku dari zakat maka Nabi mengkhabarkan dengan syariat-syariat Islam maka orang itu berkata Walladhi akramaka bil haqq demi Allah yang telah memuliakan engkau dengan kebenaran la atatawwa'u syai'an wala anqus aku enggak akan menambah yang sukarela dan gak akan pula mengurangi apa yang wajib atasku sedikit pun. Maka ketika para sahabat sudah mulai gelisah dengan orang ini, Nabi menyatakan aflaha in sadaq. Aflah in sadaq. Aflah dari kata falah. Akan mendapatkan falah kalau dia konsekuen. Auda khalal jannah in sadaq. Wa al-Bukhari Walafduhu lil-Bukhari. طيب نكتفي بهذا القدر